Kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam lil Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada hadis dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu tentang zuhud di dunia. Dan sampai pada ucapan wa khud min sehatika lisaqamik wa min hayatika limautik. Ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Dan ambillah, manfaatkanlah kesempatan ketika engkau sehat untuk nanti ketika engkau sakit yakni maknanya iqtanimul a'malus salihah kata Ibn Rajab fis sihha qabla an yuhawwal bainaka qabla an yahul bainaka wa bainahum saqam kata Ibn Rajab maknanya adalah manfaatkan kesempatan sehatmu untuk beramal dengan amalan-amalan yang salihah sebelum kau terhalang untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut oleh penyakit-penyakit. Ketika sehat, engkau bisa beramal dengan sekian amalan saleh. Ketika sehat, engkau bisa menegakkan sekian kewajiban-kewajiban, sekian sunnah-sunnah. Maka kesempatan itu ambillah. Segeralah kerjakan. Qabla an yahul bainaka wa bainaha as-saqam. Sebelum engkau terhalang untuk melakukan amalan-amalan soleh tadi karena sakit. Wafil hayati qabla an yahulu bainaka wa bainaha al maut. Demikian pula ambil kesempatan hidupmu sebelum datang matimu. Maknanya sama kata Ibn Rajab rahimahullahu taala, yakni beramalah dengan amalan-amalan saleh selagi engkau masih hidup. Selagi engkau punya kesempatan dalam hidup ini. Karena al-yaum amal. Wagadan al-hisab. Karena hari inilah, di dunia inilah kita beramal. Adapun nanti di hari kiamat, adapun nanti besok setelah kematian, maka yang ada adalah hisab engkau bertaubat, engkau berbuat begini, sudah tidak lagi ada apa-apanya. Ini tidak ngaruh. Ikhwan ibn kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka selagi kita hidup, selama kita masih bisa berbuat, maka segeralah untuk beramal saleh. Segeralah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi, dengan beramal saleh, dengan menegakkan kewajiban-kewajiban, menjauhi larangan-larangan, menghidupkan sunnah-sunnah, menegakkan kebaikan-kebaikan, menolong manusia, membantu mereka yang membutuhkan. فَإِنَّكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَدْرِي مَسْمُكَ غَدًا Karena sesungguhnya engkau, wahai Abdullah, tidak tahu besok akan disebut apa. Ini lanjutan hadisnya. Fa innaka ya Abdullah, karena sesungguhnya engkau wahai Abdullah tidak tahu besok engkau akan disebut apa. Bisa jadi besok engkau akan disebut sebagai jenazah. Bisa jadi besok engkau akan disebut sebagai mayit. Bisa jadi engkau besok hanya disebut dengan jasad. Tadinya disebut dengan namanya Masya Allah Fulan Ibni Fulan Ibni Fulan Besok ambil jasadnya, bawa ke sini. Angkat jenazahnya. Sudah beda lagi namanya. Maka disebutkan dalam hadis ini mas muka gadan. Engkau tidak tahu ismuka gadan. Namamu besok apa? La'allaka gadan minal amwati dunal ahya. Bisa jadi besok engkau sebagai amwat, orang-orang mati, bukan orang-orang hidup lagi. وقد روى معنى هذا الو... معنى هذه الوصية عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه dan telah datang riwayat-riwayat dari Nabi yang semakna dengan ini min wujuh dari sekian sisi. Ini bukan hanya satu saja riwayat, tapi sekian riwayat. Sekian dalil-dalil. Untuk mengambil kesempatan sebelum kesempatan itu hilang mengambil kesempatan sebelum kesempatan itu sirna. Kesempatan sehat sebelum sakit. Kesempatan hidup sebelum mati. Kesempatan engkau masih muda sebelum datang kerentaan. Kesempatan engkau dalam keadaan kuat, dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, punya harta. Kesempatan itu gunakan sebaik-baiknya sebelum engkau jatuh miskin. Ini barakallahu fikum disebutkan dalam sekian banyak dalil-dalil dari Nabi, sekian banyak hadis-hadis dari Nabi yang hampir sama muatan maknanya. Misal, dibawakan oleh Ibn Rajab beberapa hadis. Pertama dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ni'matani" maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh manusia oleh kebanyakan manusia as-sihhatu wal faragh kesehatan dan kesempatan perhatikan hadis yang sahih dalam sahih Bukhari Ni'matani, dua kenikmatan yang banyak manusia lalai daripadanya, menyia-nyiakannya, yaitu al-sehah wal farag, kesehatan dan kesempatan waktu kosong. Biasa mereka akan ingat nikmat tersebut setelah hilang kenikmatan tersebut. Rasanya nikmat sehat dia ingat ketika sakit betapa nikmatnya kemarin ketika saya sehat. Demikian pula al-faragh. Wa fi sahihil hakim. Dan juga hadis yang lain. Dalam sahihnya Imam Hakim, atau lebih dikenal dengan Mustadrak Imam Hakim, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seseorang, "Ya'idhuhu." Berkata pada seseorang, Ya'idhuhu. Ya'idhuhu menasehatinya. Iqtanim. Khamsan. Qabla khamsin. Kata Nabi, ambillah kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa rentamu. Wasehataka qabla saqamik dan kesehatanmu atau masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu wa ghinaka qabla faqrik dan masa cukupmu masa kayamu sebelum datang kemiskinanmu wa faraghaka qabla syughlik dan masa kosongmu sebelum engkau sibuk wahayataka qabla mautik dan masa hidupmu sebelum datang matimu. Ini juga semakna dengan apa yang sedang kita bahas. Dan hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Musadraknya dan beliau berkata sahih ala syarti syaikhaini sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Wa wafaqahu Dzahabi dan disepakati oleh Imam Dhahabi. rahimahullah taala. Karena beberapa kali Imam Hakim mensahihkan ternyata tidak sahih sehingga tasihnya Imam Hakim perlu didukung oleh ulama yang lain diperiksa ulang oleh Imam Madhabi diperiksa ulang oleh Imam Madhabi dan dikasih dalam footnote-nya komentar-komentar kalau memang ternyata benar-benar sahih akan dikatakan benar apa dikatakan oleh Imam Hakim bahwa hadis ini sahih kalau ternyata tidak tepat, maka Imam Dahabi akan berkata, tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Hakim. Hadis ini ada illah, ada cacat di sini dan di sini. Sehingga hadis yang sedang kita bahas ini ternyata Imam Dahabi setelah memeriksa ulang tashihnya Imam Hakim, beliau berkata bahwa ini benar sahih. Artinya disepakati oleh Imam Dahabi. Kalau sudah dikatakan rawahul hakim wa sahahahu wa wafaqahu dhahabi, insyaallah kita akan mantap menerima hadis ini sebagai hujjah. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Dhahabi. Apa hadisnya? Hadisnya ketika Rasulullah SAW menyatakan kepada seseorang sebagai nasihat. Iqtanim khomsan qabla khomsin. Ambillah lima kesempatan sebelum datang yang lima. Ini ambillah kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Yang pertama masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bisa dibayangkan. Masa muda adalah masa di mana badan kita kuat, sehat, mata kita tajam, telinga kita tajam, gigi kita juga tajam semuanya. Sempurna, Masya Allah. Tetapi ketika datang haramik, haram itu bukan hanya tua, tapi maknanya renta Tulang sudah mulai rapuh, mata sudah mulai rabun, telinga sudah mulai berkurang pendengarannya, demikian pula gigi sudah rontok, sudah berkurang semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga untuk berjalan ke masjid saja tertatih-tatih dengan tongkat. membaca Quran susah, harus memakai kacamata yang tebal. Kacamata di mana? Kacamata di mana? Dan seringkali godaan syaitan hilang kacamatanya entah di mana. Lupa naronya. Nggak jadi baca Quran. Demikian pula ketika mendengarkan pengajian. Hah? Apa katanya? Hah? Apa katanya? Tidak terdengar dengan jelas karena telinga sudah berkurang. Karena dia sudah tua. Kemana engkau ketika masa mudamu? Aina anta fi syababik? Di mana engkau ketika engkau masih muda, ketika engkau masih sehat, ketika matamu masih tajam, ketika telingamu masih mendengar dengan sempurna, ketika tulang belulangmu kuat untuk berjalan ke masjid lima waktu, untuk berjalan ke pengajian-pengajian, untuk mencari ilmu, talabul ilmi, ketika engkau masih cukup badanmu untuk bisa membantu orang lain, untuk bisa berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlewat begitu saja masa muda untuk hura-hura. Terlewat begitu saja masa mudanya untuk kesia-siaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pula yang kedua, sehataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Mumpung kamu sehat, beramalah dengan amalan yang saleh. Berlomba-lombalah dengan amalan saleh, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk meraih jannah dan keridhaan dari Rabbmu dan mendapatkan ampunan dari Allah. Disuruh sari'u, disuruh bersegera ketika engkau sehat. Sebab ketika engkau sakit, engkau hanya berbaring di tempat tidurmu. Dengan berbagai macam perkara yang menempel di tubuhmu. Ada alat pacu jantung, hidungnya diberi selang, tangannya diinfus, engkau tidak bisa bergerak kemana-mana. Ma'zur, memang dapat uzur karena dia sakit. Tetapi kesempatan untuk beramal saleh sudah hilang. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kembali. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Kalau ternyata terus demikian keadaannya, maka engkau pasti akan menyesal. Kemana saya ketika saya sehat? Kemana saya waktu itu ketika aku dalam keadaan sehat kuat? Tidak ada amal yang jelas yang kami amalkan. Nggak ada sesuatu yang baik yang aku kerjakan. Nggak ada amal saleh yang aku lakukan. Penyesalan. Mesti datang di belakang. Dan kemudian tidak bisa kembali karena biasanya dengan bersama umur tentunya nggak bisa kembali muda. Kalau kembali sehat mudah-mudahan bisa. Tapi tidak bisa kembali muda kembali. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik dan masa cukupmu sebelum datang masa miskinmu. Masa kayamu sebelum masa bangkrutmu. Jangan dikira engkau akan terus keadaannya di atas terus. Watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kata Allah, demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Demikianlah hari-hari kami pergilirkan. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang miskin, kadang kaya, kadang cukup, kadang kurang. Kadang sehat, kadang sakit. Berputar terus itu dunia. Itulah dunia. Sehingga ketika engkau cukup, ketika engkau kaya, segeralah bersodokoh, segeralah beramal saleh, segeralah engkau berbuat. Karena beberapa amal saleh harus didukung dengan modal. Sekian amal saleh harus didukung dengan harta. Maka ambil kesempatan kayamu sebelum datang miskinmu. La tanqusu malu min sadaqah. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Sedekahlah. Apalagi sedekah itu jariah, mengalir terus. Bagaimana sedekah jariah? Kamu ketika cukup segera berikan apa yang bermanfaat untuk dakwah tauhid, dakwah sunnah, untuk amal saleh yang terus menerus membikinkan sumur untuk kaum muslimin. Ngebor air untuk pondok pesantren. Selama mereka meminum dari air itu, engkau terus mendapatkan pahalanya sampai kau mati, airnya atau manfaatnya terus berjalan, maka engkau dapat pahala terus menerus tidak berhenti. Mumpung engkau punya harta kesempatan engkau kaya. Beramalah dengan amalan soleh. Pasanglah satu batu bata di masjid. Akan terus mengalir pahalanya. Berapa harga satu batu bata? Saya nyumbang satu batu bata. Sebab setiap kita bicara masalah kayamu sebelum datang miskinmu. Beberapa kaum muslimin, beberapa orang berkata, saya belum kaya. Sudah dia Masya Allah bisa beli rumah. Saya belum kaya, belum punya mobil. Setelah beli mobil, saya belum kaya, saya belum punya ini. Terus, tidak pernah merasa kaya, tidak pernah merasa cukup. Maka saya terjemahkan sesuai dengan apa yang diterjemahkan dalam hadis bahwa al-ghina, ghina nafs, yang namanya ghina, kekayaan adalah kekayaan hati yakni kalau dia sudah merasa cukup, sedekahlah. Seorang yang punya seratus ribu, dia mampu untuk mengeluarkan sepuluh ribu, lima, lima ribu untuk sedekah. Tidak harus menunggu satu juta atau seratus juta, apalagi satu miliar. Kelamaan. Kapan mau sedekah? Oh nanti kalau saya sudah sampai satu miliar hartanya. Akhirnya nggak pernah sedekah. Apa yang kau bisa sekarang cukup, mampu, kerjakan. Jangan sampai ketika engkau benar-benar bangkrut. Apa yang kau pegang, apa yang kau ambil, apa yang kau dapatkan, semuanya itu punya orang lain. Kapan itu? Ketika orang bangkrut. Punyamu sudah tidak ada. Kamu diurus oleh orang lain dikumpulkan dana untuk membantumu. Bagaimana engkau bisa sedekah? Bahkan engkau disedekahi. Kesempatan hilang. Maka pertanyaannya sama dengan yang tadi. Aina anta? Di mana engkau ketika engkau kaya? Di mana engkau ketika engkau mampu? Punya seratus ribu. Kenapa enggak bersedekah waktu itu? Ikhwani din azakumullah. muslimin rahimani wa masih ada lagi. faragika qabla syughlik. Masa kosongmu. Masa lapangmu. Sebelum masa sibukmu. Ternyata. Barakallahu fikum. Seseorang bertambah umur bertambah sibuk. Ketika masih muda, tidak punya tanggung jawab yang banyak. Tanggung jawabnya belajar. Itu kesempatan. Engkau tidak diwajibkan untuk mengurusi istrimu karena nggak punya istri. Kamu nggak disuruh untuk berusaha sungguh-sungguh mencari harta untuk anak-anakmu karena nggak punya anak. Masya Allah kosong, lapang. Waktu luang banyak. Maka belajarlah. Talabul ilmi. Beramalah dengan amalan saleh. Berjuanglah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala qabla syughlik talibul ilmi kata beberapa ulama itu seperti seseorang yang mengarungi lautan dengan perahunya. Itu talibul ilmi Ketika dia menikah, perahunya pecah. Tergantung apakah dia selamat atau tidak dengan sisa-sisa kayu yang ada. Kalau dia masih memegang kayu-kayu tadi masih bisa selamat. Kalau tidak, dia tenggelam. Sodok. Benar. Tadinya mudah. Setelah menikah, susah. Sebentar goib lagi, sebentar goib lagi, tidak hadir. Kemana? Anu istrinya sakit. Sebentar dia tidak lagi bisa tolabul ilmi. Akhirnya kemudian sekian lama dia hilang. Kemana? Anu sebentar lagi istri saya melahirkan. Beberapa talibul ilmu mengatakan aku akan tetap belajar walaupun dengan menikah. Ya silahkan. Tapi kenyataannya semakin sibuk, semakin sibuk. Begitu punya anak, lebih sibuk lagi. Begitu dia punya tanggung jawab seribu satu macam tanggung jawab, dia stres apa yang harus saya kerjakan duluan. Karena ada seribu satu macam tanggung jawab yang harus selesaikan semuanya hari itu. Semuanya hari itu dia harus lakukan. Maka dia bingung mana yang harus saya kerjakan. Mulai dia berpikir padahal waktu itu saya kosong. Padahal waktu itu saya tidak sesibuk ini. Kenapa nggak saya kerjakan waktu itu? Ikhwanifidina azakumullah. Kau muslimin pendengar radio indah siaran kami hormati. Dan jamaah selasa pagi yang kami hormati. Dikatakan oleh Ghanim Ibni Qais kunna natawa'ad fi awalil Islam. Kami pernah saling menasehati di awal Islam. Ibna Adam, i'mal fi faragika qabla syughlik. Wahai anak Adam, amalkanlah amalan saleh di waktu kosongmu sebelum datang waktu sempitmu. syababika likibarik dan ambil kesempatan beramal saleh di waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa fi sihhatika limaradik dan di waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Wa fi dunyaka qabla akhiratik dan di duniamu sebelum di akhiratmu. Karena di akhirat sudah tidak lagi diterima apapun tidak dihitung. Layan fau tidak bermanfaat apapun taubatmu, istighfarmu kalau sudah di akhirat. Wa fi hayatika limautik dan ambil kesempatan hidupmu sebelum matimu. Wa fi sahih dan juga dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda badiru bil a'mali sittan. Saya ulangi kalimatnya. Badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang yang enam. Datang yang enam. Kalau tadi kan lima. Ini hadis yang lain yang juga dalam sahih Muslim. Kalau tadi Bukhari sekarang Muslim. Badiru bil amali sittan. Beramalah segera. Beramal saleh sebelum datang yang enam. Sebelum terbit matahari dari barat. Dari tempat terbenamnya hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat. Sebelum datang dukhan. Ini tanda-tanda hari kiamat yang kubro. Wad dajjal. Sebelum datangnya dajjal. Dan dabah. Sebelum datangnya dabah. Ini juga sama. Tanda-tanda hari kiamat yang kubro. Khasatan khasata ahadikum wa amril ammah. Disuruh untuk segera beramal sebelum datang yang enam ini. Ya ini sebelum datang hari kiamat. Kalau sudah datang hari kiamat, matahari tiba-tiba muncul dari barat akan geger dunia dan disebutkan di dalam riwayat manusia masih bisa hidup, masih bisa bicara, masih bisa berbuat saat itu. Walaupun mereka terheran-heran mengapa matahari terbit dari sebaliknya. Namun barakallahu fiikum. Saat itu amalan tidak diterima. Itulah yang disebutkan dalam hadis bahkan dalam ayat yaumalayan fa'u nafsan imanuha. Hari di mana setiap orang imannya tidak bermanfaat. Begitu melihat matahari terbit dari barat, sekarang saya beriman. Nggak diterima. Tidak diterima. Mengapa? Sudah tutup pintu taubat. Kapan ditutupnya pintu taubat? Ketika matahari terbit dari barat. Dari tempat terbenamnya. Demikian pula yang kedua, duhan. Itu juga tanda hari kiamat kubro yang sudah tidak diterima lagi amal saleh. Yaumalayan fa'u nafsan imanuha. Hari di mana setiap orang nggak bisa diterima lagi imannya. Ketika barakallahu fikum nanti muncul Dajjal muncul dabah itu sudah tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Khassata ahadikum wa amril amma. Pentingkanlah dirimu sendiri dan jangan pedulikan orang-orang lain. Wa fi dalam riwayat trimidi. Ada hadis yang mirip dengan itu. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang yang tujuh. Tadi kan enam. Tanda-tanda hari kiamat kubro. Sekarang sab'an. Badiru bil amali sab'an. Segeralah beramal saleh sebelum datang yang tujuh. Hal tantadiruna illa ila faqrin munsin au ghinan mutghin أو maradin mufsidin أو haramin mufannidin أو mautin mujhizin أو dajjal fasharra ghaibin ينتظر أو as-sa'ah أدهى saatu adha wa amar kata Nabi alaihi Wasallam. bersegeralah beramal sebelum datang yang tujuh apa yang kalian tunggu kata Allah apa yang kalian tunggu kata Nabi alaihi Wasallam. Tidaklah kalian menunggu kecuali fakrin munsin. Kecuali kemiskinan yang melupakan. Ya, ini yang tadinya cukup, kamu tunggu nanti-nanti, jatuh miskin. dan mutrin, yang tadinya pas-pasan miskin, tidak segera beramal. Tiba-tiba datang kekayaan, sibuk au ghinan atau kekayaan yang melalaikan banyak terjadi Orang yang berkata nanti kalau saya kaya, nanti kalau saya kaya. Setelah benar-benar kaya, mutrin. Persis seperti hadis ini. Mutrin, ini sudah lalai, dia lupa, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan anak buahnya, sibuk dengan pegawainya, sibuk dengan pabriknya, sibuk dengan tokonya, sibuk dengan segala macam urusan-urusan yang hampir tidak bisa habis-habisnya sampai hampir tidur pun semalam masih ada telepon ini pak, ada masalah dunia. Au maradin mufzin. Yang ketiga, au maradin mufsidin. Atau tidaklah kalian menunggu kecuali datangnya sakit yang merusak. Au haramin mufannidin. Kalian tidak menunda, tidak menunggu kecuali datangnya tua, renta. Au mautin mujhizin. Atau datangnya kematian. Apa yang kalian tunggu? Di sini disebutkan tujuh perkara. Kata Nabi SAW, apakah engkau menunggu miskin? Atau engkau menunggu kaya kemudian kau lalai? Apakah engkau menunggu sakit yang merusak? Atau engkau menunggu tua yang merentakan, yang mer melelahkan? Au mautin mujhizin? Atau engkau menunggu kematian? Awid dajjal? Atau engkau menunggu datangnya dajjal? Belum tentu engkau selamat dari dajjal. Fasharru ghaibin yuntawar. Dajjal itu sejelek-jelek yang ditunggu. Awis sa'ah. Atau menunggu hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar. Sedangkan hari kiamat itu lebih mengerikan dan lebih pahit. Wal muradu min hadihi anna al asya kullaha ta'uqu anil a'mal. Yang dimaksud dalam semua hadis ini bahwa perkara-perkara tadi akan menghalangi seseorang untuk beramal saleh. Akan menghalangi seseorang untuk berbuat. Faba'duha yushghil sebagiannya membuat orang sibuk tidak sempat beramal saleh. Sebagian lagi membuat dia lupa, nggak bisa beramal saleh. Sebagian lagi membuat dia lemah, nggak bisa beramal saleh, sebagian lagi membuat dia sudah tidak lagi diterima amal salehnya. Yaitu datangnya hari kiamat. Imma fi khasatil insan. Apakah kejadian itu pada khusus dirinya sakit sampai mati itu pada dirinya. Seperti miskinnya, kayaknya, sibuknya, tuanya, rentanya itu pada dirinya. Bisa juga pada manusia secara umum di luar kita. Kejadian di luar kita. Apa yang kejadian di luar kita yang ternyata menghalangi amalan soleh? Seperti datangnya hari kiamat. Sudah tidak bisa lagi beramal soleh. Atau munculnya, munculnya dajjal. Atau Barakallahu fikum dikatakan munculnya dajjal karena dajjal ini barakallahu fikum sangat-sangat mengerikan. Memfitnah sekian banyak manusia. Belum tentu kita selamat ketika kita bertemu dajjal. Apalagi dabah Jarang diceritakan cerita dabah Binatang yang tidak terlihat mana depannya mana belakangnya. Karena tertutup dengan bulu-bulunya. Tetapi dia bisa bicara. Dan berkata, kamu beriman, kamu kafir, kamu beriman, kamu kafir. Dan ketika disebut kamu beriman, kamu kafir, saat itu tidak bisa lagi berubah. Artinya, yang disebut kafir, ya sudah. Ya sudah, saya tahu pas sekarang. Tidak bisa. Sudah keputusan. Sudah sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fiikum sudah tidak lagi ada kesempatan untuk beramal saleh. Wa kadzalikal fitan al-muz'ijah. Demikian pula fitnah-fitnah yang mengacaukan. Mana sempat beramal soleh. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW dalam hadis berikutnya. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal dengan amalan yang saleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Al-Iman dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap. وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها amal. Dan ada pula kejadian-kejadian yang sifatnya umum merata pada seluruh manusia dan saat itu tidak lagi bisa diterima amal soleh. Seperti disebutkan di dalam ayat Allah surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا Perhatikan surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Hari ketika datang tanda-tanda dari Rabbmu. Ini tanda-tanda hari kiamat yang kubra. Layan faunafsan imanuha. Saat itu tidak bermanfaat setiap orang, tidak bermanfaat imannya. Yang tidak beriman sebelumnya. Kalau yang beriman sebelumnya bermanfaat. Tetapi yang berimannya saat itu, tidak diterima. Layan faunafsan imanuha. Seseorang tidak bermanfaat imannya. Lam malam takun amanat min qabl. Kalau dia tidak beriman sebelumnya maka saat itu beriman tidak diterima. Kapan itu? Kalau sudah datang tanda-tanda hari kiamat yang kubra seperti terbitnya matahari dari barat. Au kasabat fi imaniha khaira atau dia belum melakukan amalan soleh apapun sebelumnya. Maka ketika datang tanda-tanda hari kiamat yang kubra tadi sudah tidak lagi diterima dan tidak bisa lagi beramal soleh dan tidak bermanfaat imannya kalau imannya baru saat itu. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Asakfirka wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.